Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin pada zuhur 8 Maret 2021 bertepatan dengan 24 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, kumpulan hadis-hadis sahih tentang pembahasan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada sesi yang ke-70. Nah, 70 yang sah pelajaran kita sekarang. Dan masuk kepada bab yang ke-8, bab pembatal puasa, mufsidat asyam. Dan di pembatal puasa ini kita masuk kepada pasal yang pertama, tentang permasalahan tidak dihukumi seseorang batal puasanya kecuali terkumpul tiga perkara. Apa itu? Maka nanti kita akan masuk secara detail di dalam pembahasan tersebut. Sekarang dipersilahkan kepada ikhwanuna an yusami al-matan barakallahu fikum. Amin. Bismillah. Para mu'alif di kitabih al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam الباب الثامن مفسدات الصيام الفصل الأول لا يفسد الصيام المرء إلا إذا اجتمع فيه العلم والذكر والقصد Bab yang ke-8 dari kumpulan bab tentang hukum puasa Ramadan adalah mufsidati siam. Pembatal-pembatal dari puasa. bab yang ketujuh telah selesai tentang sifat siam Nabi. Yang mana terdapat padanya pasal yang tiga besar. Pasal pertama niat, kedua sahur, dan ketiga al-iftar ataupun berbuka. Maka telah kita selesaikan dan sekarang kita masuk kepada Bab yang ke-8 Mufsidatus Siam. Bab ini bab yang masih sangat luas. Maka agar para pembaca dan tulabul ilm bisa mengambil faidah-faidah yang lebih dalam dan lebih terperinci, maka penulis mengurainya dengan membagi fusul-fusul dan juga membagi masalah-masalah. Maka pada kesempatan hari ini insya Allah kita mulai masuk kepada pasal yang pertama. Apa itu makna mufsidat siam? Sebelum kita masuk kepada pasal yang pertama. Makna mufsidat dia dari segi i'rab mufsidatu siam kenapa marfu? Khabar dari mubtada mahdus takdiruhu Hadihi mufsidatu siyam. Lalu mufsidatu i'rabuhu marfu khabar wa huwa jam'u mu'anaf as-salim. Min mufsid. Wa mufsid ismun fa'il ala wazn muf'il. Min fi'li thulathi fasada yafsidu. Wa kadalika yajuz yafsidu. Ada dua fi'il mubaraknya Yafsudu wa yafsidu. Fasada yafsudu wa yafsidu. Maka ismun fa'ilnya mufsid. Lalu dia jam umur anak asalim menjadi tambah alif ta mufsidat. Maknanya pembatal-pembatal yang jam. Lalu apa makna mufsid? Al-fasad naqidu salah Al-fasad naqidu as salah bahwa al itu definisinya dia adalah lawan dari asal maka masa adalah keburukan yang mana lawannya adalah kebaikan. Maka mufsidat adalah keburukan-keburukan dari yang menyebabkan puasanya itu menjadi gugur. Dan ulama ahli fikih memberikan ibarat dalam permasalahan pembatal itu bahasa Arabnya pertama mufsidah seperti kami sebutkan dan yang kedua mubtilah. Maka mereka mengatakan mubtilah tusyam. Maka keduanya sama. dikantung dapat di mufsidah tusyam dan mubtilatus siam sama-sama. Mubtilat dari kebakaran. Maka sama-sama yang membatalkan puasa. Kemudian kita mulai masuk kepada pasal yang pertama. Dimana di pasal yang pertama kami sebutkan la yusid asyamul mar'i la yusidu siyamul mar'i ila idza atihi al-ilm wa dzikr wal fasud. paling penting yang mana makna dari pasal pertama ini adalah pasal yang paling penting setelah itu turun kepada yang beberapa penting. Kenapa didahulukan pasal ini? Karena jika seseorang melaksanakan pembakar namun dia tidak terpenuhi maka meskipun dia melaksanakan pembakar Bisyarti tidak dihukumi bahwa dia orang yang puasa. Dari contoh pembatal puasa yang akan kita sebutkan yang mutafakun alim adalah makan dan misalnya kita di bulan Ramadan kita misalnya di Abdurrahman saja karena tidak pasti tiga hari sebelum kita pukul kita berikan contoh Abdurrahman puasa Ramadan bersama kita setelah sahur Kemudian di siang hari waktu duhur dia minum seteguk air Pembatal puasa dikatakan pembatal puasa karena dari pembatal puasa minum di siang hari namun pertanyaannya di sini apakah menjatuhkan dari Allah dan Rasul si Abdul Seorang ini langsung kita hukumi batal puasanya. Dengan cara dia minum, jawabnya harus terkumpul tiga perkara pada Abdurrahman. Pertama, al-ilm. Abdurrahman harus mengetahui bahwa minum itu dari pembatal puasa. Kalau dia tidak mengetahui, oh minum itu batal puasa, nah, di sini tidak terangkat. Namun Salam tarik. Yang kedua, azik. Ingat. Bisa jadi si Abdurrahman minum ternyata minum kita teriak, hei, marah Ini ada tasrab. Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat azikr. Dan e, ingat dan yang ketiga, al adalah niat ataupun tidak ada paksa kehendak. Jadi si Abdurrahman di sini dia berbuka atas kehendak Misalnya dia berbuka karena kehendak dirinya. Saya memang ingin berbuka, berarti batal. Tapi kalau di sisi lain dia dipaksa, seperti misalnya di negeri Cina, di mana kaum muslimin dipaksa yang komunis. Dikumpulkan orang-orang yang berpuasa dari kaum muslimin di siang Ramadan, misalnya kemudian disuruh minum, dipaksa. Kalau tidak akan dipenjara atau dipukul atau didera atau dibunuh bahkan. Di sini orang ini berpuasa Batal nggak puasanya? Kenapa tidak batal? Karena dipaksa. Kasut. Bukan kehendak sendiri. Maka tidak karena al-ilm. Orang ini mengetahui bahwa minum, makan, membatalkan puasa. Baru dihukumi batal puasanya. Karena dia sudah tahu. Dan yang kedua, zakiran. dimana dia itu ingat. Dia tahu, dia mau minum air. Ingat. Maka dia sengaja minum maka di sini batal. pun jika dia lupa maka tidak batal dan kejadiannya akan kita sebutkan semuanya. Dan yang ketiga, dia dalam keadaan tidak dipaksa al Dia mempunyai niat sendiri untuk berbuka, bukan dipaksa. Maka ini membatalkan puasa. Fahim Nah, sekarang kita hukumnya. Batal tidak puasanya terlihat dia minum. Kita tanya, eh kamu minum. Kamu tidak hukum minum itu membatalkan puasa. Nah, Abdurrahman. Terus yang kedua, lalu kenapa minum? Kamu ingat apa tidak? Ingat tidak apa tadi? Misalnya tidak ingat. Kalau lupa, ya sudah di dalam syariah tidak disebutkan karena Allah menginginkan untuk memberikan rizki kepadanya. Natahu. Terus yang pun tidak membatalkan. Sehingga kita jadikan pasal ini pasar yang paling urgen karena tidak bisa menghukumi secara zahir. Si yang berbuka puasa di depan kita dengan melaksanakan puasa, makan, minum, dan yang lainnya, kita hukumi sebagai orang yang berpuasanya, kecuali jika terpenuhi tiga perkara. Wahai umur asal asal tiga perkara ini yang pertama al-ilm. Ay an yakuna alim bihukmi syar'i. Fima yata'alaq bimufsidat usyam. Wa in jahalahu walau kanada au qasadahu Para yusid siyamahu walau irtakabal musidah. Maka jika orang ini misalnya tidak paham Orang ini alhamdulillah semua orang tahu minum batal dan meskipun kalian masih kecil belum tapi tahu. Dan Allah alam Apakah ada kaum muslimin yang masih tidak paham? Yang jelas, jika ini tidak paham, itu dia tidak termasuk meskipun dia menyatakan dan tidak ingat dia sengaja. Kemudian bisa ditanya, eh kamu nggak puasa? Itu bukan puasa. Karena kita semua. Orang itu tidak tahu kalau makan dan minum berdasarkan puasa. Enggak, itu. Jadi tidak minum dan tidak dipaksa, maka tidak batal hukum dari sisi Allah Karim. Adal awal, syaratul awal. Syartul tadi, adzikr. Ayat nabu dan mar'i an ada zakiran hukum syar'i fima yata'alak minusidat isyam. Wa inna syahu, maka lawannya adalah lupa. Walau alimahu wa qasadahu, fala yusid syamahu walau irfaqatal masajid. Awas di sini. Maka ini syarat yang kedua. Maka jika orang lupa di saat Ramadan kehausan, meskipun hukum dari minum itu pembatal puasa, walau kasadahu meskipun dia tidak minum dari dirinya sendiri, namun lupa maka di sini hukumnya tidak masuk puasa meskipun dia telah minum dan minum dari tempat puasa. Paham? Dan perkara yang ketiga al-qasd, ayla buda lil mar'i an yakuna qasdan dan kitab mufsid min mafasid siang. Makna al-qasd adalah sengaja. Sengaja dia berbuka. Maka keluar dari permasalahan sengaja adalah in ukriha alaih. Jika dia dipaksa, seperti tadi kami contohkan orang-orang kafir memaksa kaum muslimin untuk berbuka. Kalau tidak dibunuh. Wa in ukriha alaih walau alimahu wa dasarahu kala yusif siyamahu walau habat musidat. Jika dipaksa dan dia ingat, dia ingat, dia puasa sekarang, tidak boleh makan. Dia ingat kalau dia itu minum sekarang. Tapi karena dipaksa, tahu hukumnya, tapi karena dipaksa tidak masuk kepada batal puasa. Nah itu ingat ya Hudaybah. Bahwa syarat tidak tahu inal musa tiga perkara. Pertama ilmu. Ketiga kasab. Ah, santai. Wa dalil ala hada dalil untuk permasalahan ini banyak. Karena saking banyaknya maka dijadikan oleh para ulama di idul usul. Yang insya Allah kita akan mempelajari. Disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah. Wal khata'u wal ikrahu wa nisyan Al-khata'u ma'buduna rahmanu. maka ada al-khata' wal nisyan. Al-khata' bimakna adamul ilmu tidak al-khata' al-jahil, adabul ilmu. Maka orang yang tidak mempunyai ilmu tentang batalnya puasa atau orang yang mengetahui itu tetapi dipaksa, syarat yang kedua, atau tidak al-khata'u wal ikrobu wan nisyanu al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmani. Atahu ma'buduka ar-Rahman. Atatum. Atau yang asyabi ma takna nasawad fil bayan fil majlis. Allah Imam Syafi'i semua di sini ya. Tidak pada nulis, tapi ditulis nanti di kamar. Setelah selesai pelajaran ditulis semua yang saya ucapkan atau di sini tidak menulis di kamar pun tidur. Tidak usul wal khata'u dan nisyanu asfatahu ma'budu rahmanu. Ini syair yang nanti insya Allah dihafal di saat kita mempelajari ini mungkin Ramadan. Al-Masdul di, di fik akan seperti itu yang dulu diajarkan oleh Nabi. Di saat menjelang puasa Ramadan, Nabi membahas tentang perkara orang dipakai. Tauhid, maka Nabi mengajarkan tauhid. Dan seperti hadis Mu'ad, An Ibn Abbas Aleh, ya Mu'ad, inna tasatati kauban min ahli bahwa Mu'ad akan diurus, eh, diutus kepada Yaman untuk mendakwahkan ilmu tauhid hal takun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah dakwah itu the tauhid first tauhid dahulu kenapa diberikan oleh nabi ilmu ini karena dia akan berdakwah penyembahan yang kebanyakan kaum Nasara dan Yahudi bukan penyembah berhala jadi al ilmu qabla al amal itu yang biasa dilakukan oleh nabi di saat mengajari orang yang mau berdakwah, maka diberikan tuntunan dakwah tauhid terus. Kemudian sholat lima waktu. Kemudian membayar seperti di hadis yang panjang. Begitu pun di sini. Kita dahulukan waktu rajab di akhir rajab ini dan nanti sisi yang lainnya apa? Karena al ilmu qabla al qaul wal amal. Karena kita lebih mendahulukan ilmu sebelum kita masuk ke Ramadan tanpa ilmu. Dan nanti masuk kepada Ramadan bukan hanya puasa Ramadan saja. Ada tarawih, kita sudah harus mempunyai ilmu. Ini fair bagi kita mempelajari fikih sholat tarawih. Dan juga mempelajari fikih kita karena nanti akan ada di Diperhatikan pada kita. baik. Kalian di sini nganggur, tidak ada yang kerja di pegawai negeri, tidak ada Eh, beres ya istilahnya nah, beres karet atau panen kebun sawit atau mungkin bangunan sudah selesai maka akhir melaksanakan kita nikmat kalau saya bisa kita diri kita terbagi menjadi tiga <laughs> akhirnya Mungkin kita kita. Maka inilah dalil dari faidah yang amat. Maka faidah ini kita kembali kepada almarhum Maka penulis memasukkan pendalilan-pendalilan di dalam matan sebagai pendalilan dari tiga faedah ini. Maka pendalilan yang pertama, penulis memasukkan ayat yang bersifat umum. Dari pendalilan umum yang pertama, bersifat umum. Maknanya, kenapa kita katakan umum bukan hanya permasalahan fikih Ramadan. Masuk, masuk kepada hajwal umroh, masuk kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ada makna am. Maka dalil yang pertama, dalilul am di ini ta'ala di dalam Al-Baqarah di matan Rabbana la tu'akhidna inna sina au ah. Maka penulis beristidlal dengan ayat ini dalam dua syarat. Pertama, in akhtarna ay al khata di makna al jahil tidak mengetahui hukum wa nisyan Makna nisyan yakni ada muzikr. Tidak ingat. Maka di sini min asbabil afu ada wajhul istidlal. Min asbabna la tu'akhidna inna sina al akhtana. Idan idha rajul yasrab fi nahar Ramadan ma fa idan lama su'ilna kita tasrab. Kalau nasib aku lupa maka masuk kepada al afli Rabbana tu'akhirna inasina al akhtana. Diteruskan puasanya. Meskipun habis satu ekor, iya, meskipun habis satu ekor. Ah, muda. Mungkin saja seperti itu. Yang berapa? Maka, Maka di sini pendalilan kita. Kemudian anisian kisman. Bahwa lupa itu terbagi menjadi dua. Malumun fi syariah wa ghairu malum. Pertama, dicela di syariah dan yang kedua tidak dicela. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari di dalam tafsir mengatakan inna nisyana ala wajhain. Ahaduhuma ala wajhi apa tabi minal abd wa tafriq. Wal akhar ala wajhi ajzin nas ajzin nasi al Ma istahfada wa wakila bihi wa da'fu aklihi an ihtimalihi. Maka masalah lupa itu terbagi menjadi dua. Ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Ada Adapun yang tercela dikarenakan dia itu memang meninggalkannya dengan sengaja watakrit seperti tarku minhu lama amara bi fi'lihi. dia lupa di sini karena dia meninggalkannya. Maka ini dinamakan dengan lupa yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu Allah taala marah kepada mereka orang-orang yang lupa. Kalau memang lupa itu tidak tercela, kenapa Allah marah? Seperti marah dalam surat Al-A'raf, "Al-yauma nansahum kama nasuliqa'a yawmihim yaumihim hada." al nansahum. Maka kami melupakan mereka. Kama seperti mereka lupa hari pertemuan antara kita dengan mereka kata Allah. Dan juga di dalam surat Toha, walaupun ahidna ila adama min qabl fanasia. Maka nasia guna lupa yang buruk. Sampai dia makan dan mendekati hadis syajarah maka hanafiya walam najid lahu azma. Daripada Allah di sini seperti mencela. Walakat ahidna ila adama min qabl hanafiya. Maka disebut dengan sifat makna yang tercela. Kenapa? Karena di sini dia ala wajib takrit. Dia tidak mempedulikannya sampai-sampai masuk kepada keharaman, maka lupa di sini lupa yang tercela. Adapun yang kedua, lupa yang tidak tercela. Seperti di ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina al akhtana. Maka wahai Allah janganlah engkau ambil dosa itu Kami ini dari kami jika kami ini lupa dan kami ini salah. Nah, di sini maka yang diinginkan di dalam pembahasan kita yang pertama adalah maknanya misian yang tidak tercela. Ini pendalilan secara umum dari ayat. Pendalilan yang kedua dari ayat secara umum, walaisa alaikum junahun Fima akhtatum bihi. Wala fima ta'ammadat tulubukum. Maka ini ayat yang kedua. Yang dijadikan pendalilan oleh penulis permasalahan tiga faedah tadi. Walaysa alaikum junakum. Maka tidak dosa bagi kalian. Fima akhtatum bihi. Maka di sini pendalilan tentang al-khotok. Makna al-khotok belum datang hukumnya. Sehingga seorang muslim tidak mengetahui ini halal dan ini haram. Belum dapat hukumnya. Di awal-awal dari masuknya dia Islam. Seperti kita orang awam dulu. Tidak mengetahui bahwa hijab syar'i itu wajib. Maka banyak orang tidak menggunakan hijab karena tidak tahu. Dan begitu pun sebagian tidak mengetahui bahwa dia tidak tidak mengajari itu wajib dia apa tidak dipikir berjamaah itu hanya sunnah yang penting dia apa tidak tidak diajari bahwa itu adalah wajib kecuali alhamdulillah bapak-bapak kita next generation katakan sholat berjamaah wajib sehingga orang ini bertahun-tahun alhamdulillah sholat namun dia tidak menyadari dalam keadaan berdoa. apa setelah berjamaah wajib dia tidak mengetahui hukumnya. Dan begitu perkara-perkara ini di zaman Nabi. Maka ayat itu junahum. Maka apa bagi kamu dari perkara-perkara yang belum sampai itu adalah pelajari dan melaksanakan ayat ini barakallahu fikum katanya khusus untuk Nabi tentang Zaid ibn Harithah tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan Zaid ibn Harithah disebutkan oleh Takun alaih. Berkata Ibnu Umar, di saat berkata, Ana Zaid bin Al-Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna nad'uhu ila Zaid ibn Muhammad. Berkata Ibnu Umar, dulu terjadi kesalahan bahwa Nabi mengangkat anak Zaid ibn Harithah, bapaknya Harithah Harusnya dinisbatkan kepada Quran. Namun kadang-kadang Nabi menyerunya, wahai Zaid Muhammad, wahai Zaid ibnu Muhammad. Maka di sini Nabi Muhammad pada saat itu belum datang syariat dari Allah tentang haramnya menjadikan nasab dari seorang anak kepada nasab dirinya yang bukan merupakan bapak dari nasab hanya angka. Maka ayat ini turun. Di dalam surat Al-Ahzab ini yang panjang, Udu'uhum bi'abaihim huwa aksatu indallah. Maka suruhlah anak-anak ini dengan bapak-bapak mereka. Huwa satu indallah. Maka ini yang benar dan yang Allah inginkan. Kemudian disebutkan walaysa alaikum junahun fima aftatum bihi walakin nada nadakum juludukum. Namun di sini diberikan hukum oleh Allah walaysa alaikum junah. Bagi kalian yang belum dihukumnya seperti Nabi Muhammad dan mungkin beberapa sahabat mengangkat anak kemudian menyebutnya dengan nasab kepada dirinya. Padahal dirinya hanya bapak angkat bukan bapak dari nasab. Maka di sini turunlah ayat kepada Nabi Muhammad di abaihim. Kemudian disebutkan bahwa tidak ada apa-apa bagi kaum muslimin dan Nabi Muhammad dosa. Kenapa tidak ada dosa? Memang hukumnya belum ada paham. Ini contoh al-khotok. Yang diinginkan khotok adalah jahil kepada hukum. Sekarang sekarang, dari kaum muslimin yang sudah mengetahui, mempelajari ayat ini. Kemudian dia mengangkat anak di mana dia namanya Santoso, dia mengangkat anak <laughs> anaknya namanya Abdullah, dia katakan Abdullah ibn Santoso. Maka di sini dia tidak boleh, padahal dia telah mengetahui ayat haram baginya. Namun pada zaman itu Nabi menyebutkan Zaid ibnu Muhammad harusnya Zaid ibnu Harithah disebut ya Zaid ibnu Muhammad taat ya Zaid ibnu Muhammad taat apakah ini hukum yang menjadi haram atau tidak jawabnya tidak karena ada satu belum ada hukum di sini maka ini pendalilan yang bersifat umum kita katakan yang kedua kenapa kata penduduk umum hanya untuk puasa Ramadan untuk permasalahan maka di sini dalil dari pokok yang sangat jelas sekali bahwa kaum muslimin dan Nabi salah karena apa tidak kami dalil belum turun dalil. Adapun dalil yang ketiga masih bersifat umum ini pendalilan tentang permasalahan pemaksaan Man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka barang siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya maknanya apa? Dia itu hukumnya kafir. Maka dihalalkan darah. Illa exception. Kecuali man ukriha ibu qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali bagi yang hatinya itu beriman kepada Nabi dan kepada Allah namun dipaksa. Kalau tidak akan didera, dibunuh, maka dia mengucapkan kalimat kufur, aku bersaksi bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah dan seterusnya. Namun dipaksa maka di ayat ini ilaman ukriha wa qalbuhum mutmainun bil iman tidak masuk kepada kekufuran. Adapun manfaat kita minta di Nah, imamih dihukumi kufur jika dia memang tidak puasa. Maka kita katakan ayat ini pun bersifat umum dikarenakan di beberapa riwayat hadis bahwa ayat ini turun kepada Ammar ibn Yasir. Disebutkan oleh Imam at dari dari Abbas ataupun dari Ammar Ibn Yasir sendiri bahwa dia ahadahu berdira. Fadatuhu fi bi'ri Maimun. Bahwa diambil Ammar Ibn Yasir dia anak dari orang miskin. Ammar Ibn Yasir min ayin ya Hudaifah min min Jawa atau min min Yaman. Ah. Ammar ibnu Yasir huwa Yamani. Wa mati miskin ja'a ila tidak terlak ila najib wa minal adniya wa laysa bi Jadi dikatakan mempunyai the stranger. Nasibnya pendatang maka di bawah kekuasaan dari orang-orang yang sisinya sudah ahlu Mekah dari berhala. Maka setelah diketahui Amr bin Yasir adalah orang yang muslim, maka orang-orang musyrik mengambilnya. Kemudian memasukkan Amr bin Yasir di sumur Bi'ru Maimun. Wa qalu kufur di Muhammad. Muhammad. Untuk aku tidak beriman kepada Muhammad. Kata Ba'ahu, ada buhu kesehatan, ucapan kekufuran, aku tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Namun kalbuhu mutmainun bil iman. kilangan ukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman. Maknanya adalah di mana dia mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, tapi hatinya dalam keadaan keimanan yang full. Maka asar ini dikeluarkan oleh Imam at dari jalan Mu'ad An Yazid ibn Zubair An Sa'id ibn Abi Arubah Qatada. Maka asar ini asar yang hasan dari Qatada tentang Ibnu Yasir. Dan bahkan telah datang riwayat yang lain dari Ammar ibnu Yasir itu sendiri di dalam ucapan Allah ilaman ukriha ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman qala ahadal amma fa fa'adabuhu hatta arabahu fi ba'di ma aradu Fasaka dalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ana nasara mutmainun sallallahu alaihi wasallam Fa'in adu fa'ud. Adu fa'ud. Maka di saat Nabi dalam keadaan di Ammar bin Yasir yang dalam keadaan diadab, dia mengucapkan Hai Ammar di saat mengucapkan kutubran, mutmainnan bil iman. Hatiku penuh dengan maka fa'in adu maka jika mereka datang dan menderak kamu dan meminta kamu untuk mengucapkan kekufuran, maka katakanlah seperti yang kamu ucapkan sekarang. Jadi ucapkan kekufuran dengan syarat hatinya penuh keimanan. Maka hadis ini pun hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Razak dalam tafsirnya dan Imam At-Tabari dari jalan Ma'mar an Abdul Karim ibni Malik al-Jazri an Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Ammar dari Ahmad bin Yasir. Maka sanad ini sanad yang sahih sikah dan Abu Ubaidah Ibnu Muhammad telah disikahkan oleh Ibnu Ma'in. Maka inilah dari tiga ayat yang bersifat umum. Maknanya asal hukumnya bukan untuk puasa Ramadan. Lalu kenapa penulis mengambil menjadikan pendalilan di puasa Ramadan? Padahal kisahnya ilaman ukriha wa qalbuhum ma'in iman di amar ibn Yasir. fil ayah as-sabiqah Laisa alaikum jinahun. Walakin limaza ya, nahnu nastafid. Lafaz-lafaz ini untuk puasa Ramadan. Padahal ayat tadi khusus untuk Ammar dan untuk Nabi. Min al-qa'id al-ibrah bi umumi lafaz tadi khusus sabar Ibrah adalah keumuman lafaz bersifat umum. Maka kita ambil di sini. Wahakadal fa'idah fakul Al-ibrah di umum lafaz la di khusus asyarat. Maka syahidnya dari kembali di atas jelas. Di ayat yang pertama Al-Fatah dan Isyan dan dalam surat Al-Ahzab Laisa alaikum junah dari ayat al Ahzab belum ada hukum jelas dan juga ya illa jelas bahwa Amar bin Yasir dipaksa untuk menetapkan kekufuran tapi hatinya penuh keimanan maka tidak berpengaruh. Begitu di pun sini. Dari ayat ini minum dan berhubungan intim di disiap dalam keadaan lupa, dalam keadaan dipaksa dan dalam keadaan belum tahu hukum, bisa jadi ada orang tidak mengetahui hukum, maka tidak masuk kepada perkara tadi. Adapun pendalilan yang keempat dan yang kelima beristidlal penulisan hadis. Hadis yang datang dari Ibnu Abbas yang mana hadis ini makruh dan telah kita lewati di pelajaran apa? tafsir mustalahil hadis hakada wa kadzalika fi ru'yatillah ma ada ya. Maka hadis ini ma'ruf dari Ibnu Abbas. Ani Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam qala innallaha wada'a an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah memberikan dosa bagi umat itu kata Nabi jika dia kotor maknanya atau dia memahami hukum tetapi dan nisyan, lupa. Atau tahu hukum dan ingat tidak lupa namun wa alaih. Tetapi dia dipaksa maka inna akan ummati al khata wa nisyan alaih. Allah tidak mencatat keburukan kepada umat kaum muslimin jika terpenuhi tiga perkara. Ima dia tidak ima dia lupa lima dia dipaksa. Dari Marosil Al-Hasan al berkata Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza antum mati al-fatwa yang bisa wa masjid riwa alaihi. Sesungguhnya Allah itu melewati dari hambaku untuk tidak melaksanakan kesalahan dan dicatat dalam keadaan kesalahan di manusia memasuk riwa alih. Maka pendalilan dari hadis ini telah kita tahrib terdahulu. Tidak butuh lagi untuk ditahrib atau butuh. Hmm? Maka untuk hadis Ibnu Abbas dia dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni wal Hakim dan juga Ibnu Majah dan Al-Ukaili dari jalan Al-Walid bin Muslim anil Auza'i an Atha an Ibnu Abbas. Maka di sini semua rijalnya sifat kecuali Al-Walid Ibnu Muslim. Mu'an'an. Meriwayatkan dari Al-Auza'i. Dan telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Dari keburukan Al-Walid Ibnu Muslim jika meriwayatkan dari Al-Auza'i di mana dia lebih buruk lagi keadaannya. Karena banyak dari rawi-rawi yang hafalannya rusak ataupun makhluk ditinggalkan oleh ahli ibnu muslim. Namun telah diikuti di jalan yang lain adalah ibnu muslim dengan Ubaid ibnu Umair. dan ayu dan Yusuf ibn Basra. Alhasil hadis ini naik kepada derajat sahih ataupun paling sedikit Hasan di Jairi juga dengan jalan yang besar dan Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Abu Razak dan Ibnu Abi Saibah dari jalan Hisam Anil Hasan Anin Nabi. Maka Hasan Al Basri lam yasma minan Nabi sehingga sanadnya terputus mungkate. Al Hasan Al Basri dalam yudrik Nabi tidak mungkate. Maka dari dua jalan ini saja bisa naik kepada derajat yang hasan. Dan para ulama sebelum kita dari ulama ahli hadis mereka hadis Ibnu Abbas bahwa Allah itu anu tapi dari tiga perkara al kata wanisyan wamasyarik siapa yang mensyarifkan pertama Imam An nawam mensyarifkan di kitab al arba'in ada hadisun hasan dan juga Imam al hakim al Imam al Albani rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Minhajul An-Nabawiyah min hadis sunnah nabawiyah dikatakan dua buah hadisun hasan. Dan begitu pun Syekh kami Muqalla di di takrib Tatabu al-Hakim. Tatabu al-Ham al-Hakim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka mungkin kita cukupkan kajian di sini. Berarti di kajian kita Alhamdulillah telah disebutkan pendalilan dari Al-Quran bersifat umum dan dari as-sunnah dari Mabas dan Mursal Hasan Al-Basri. Insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masukkan pembahasan dari sisa pendalilan tentang tiga kaidah ini. Maka kalau begitu asal kita selesaikan masalahan ini. ونكتفي إلى هنا الحمد أشهد أن لا إله